Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكا بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم يا رب اجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من الصالحين اجعلنا من أهل العلم وأهل التقى اللهم هون اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم اغفر لنا يا رب ذنوبنا والدينا ولأولاد أولادنا ولمشي مشينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد yang kami muliakan bersama-sama orang tua kita guru besar kita yang telah membimbing kita yang telah menghidupkan hati kita yaitu Abu Yah Yahya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk meneruskan dakwahnya dan tak lupa pula kami memuliakan orang tua kami, bapa dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini bala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah menurunkan nikmat-nikmatnya telah menurunkan nikmat beserta taufik hidayah sehingga kita bisa hadir ke tempat yang sangat penuh berkah ini meskipun kita meskipun dalam keadaan hujan ini tapi alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala Meskipun dalam keadaan hujan kita bisa hadir ke tempat yang sangat penuh berkah ini. Dan di samping itu Balik kita bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah adalah umat yang terbaik. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling terbaik. Tapi kita tidak pernah. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah. Akan tapi meskipun kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat nikmatnya kepada kita sehingga kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang tua kami, bapak dan ibu, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marilah kita memperhatikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. malah kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada jalan lain yaitu apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah malah kita ikuti. Oleh Rasulullah kita diperintah untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Malah kita laksanakan dan tidak cukup hanya kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita mencari ilmu akan tapi tidak ada sambungan dalam hatinya kita kepada Bunda Rasulullah. Sambungkan hatinya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbanyak membaca salat salawat. Kalau amalnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita ada yang ditolak, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung terima adalah pembacaan salawat. Inilah mulianya salawat. Kalau amal-amal yang lain ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditolak yaitu pembacaan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, maka dari itu orang tua kami, ayo kita basahi lisannya kita dengan pembacaan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Ini sangat mulia. Kata Rasulullah, "Man salla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha asra." Barang siapa yang membaca selawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sepuluh rahmat. Memberikan sepuluh rahmat. Hanya kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan panjang-panjang. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh rahmatnya kepada kita. Ini semulianya salawat. Dan kata Allah tidak akan ditolak pembacaan salawat hambanya. kenapa Karena salawat dia adalah sangat mulia. Meskipun kita dibaca dalam keadaan ria. Ingin apa? Ingin dilihat orang membaca salawat. Akan tapi oleh Allah Subhanahu wa tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mulia salawat. Ayo kita mulai sekarang mulai keluar dari ini, pulang dari tempat ke rumahnya di tengah jalan sambil membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa ini pahalanya kita? Sampai dari sini ke rumah sambil membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, tinggal dikalikan sendiri. Ini tinggal dikalikan sendiri sendiri. Berapa banyak yang kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kosong kita setiap hari ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Kita ibu-ibu sambil masak membaca Muhammad. Ya, sambil nyuci piring Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad, insya Allah semuanya akan menjadi berokah. Insya Allah semuanya akan jadi berokah. Pekerjaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala digampangkan kalau kita ingat selalu ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat ada suatu hamba. Orang nanti yang cinta dengan Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita bersama Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan orang yang dicintai di masa hidupnya. Kita cinta kepada Rasulullah, insyaallah nanti kita bersama Rasulullah, berrasulullah. Akan tapi nanti ada satu golongan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nanti di hari kiamat melewati siratul mustaqim dengan para sahabat-sahabatnya, dengan orang yang mencintai Rasulullah nanti lewat. Akan tapi ada satu golongan yang tidak ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memanggil ya Rasulullah, aku telah mencintai engkau ya Rasulullah di dunia. Tapi oleh Rasulullah tidak ditolak. Tapi hanya di mulutnya cinta. Dalam hatinya tidak ada sambungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat tidak akan ditolak. Meskipun kita memanggil ya Rasulullah, aku telah mencintai engkau ya Rasulullah di dunia, tapi tetap oleh Rasulullah tidak akan ditolak. Karena apa? Karena dalam hatinya tidak ada sambungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para orang tua kami, bapak dan ibu, jalan menuju surganya, eh, jalan menuju surga ini adalah ada sangat sulit. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa innal jannata huffat bil makarihi." Wa inna naruhu hubbat syahwat Sesungguhnya jalan menuju surga itu dikepung oleh kesukaran, yakni hal-hal yang tidak menyenangkan. Sementara jalan yang menuju ke neraka ini yaitu dikepung dengan kesenangan-kesenangan sahwatnya. Ini bagi orang yang malas untuk melaksanakan apa yang bisa menghantarkan kita ke surga ini, yakni orang yang imannya lemah. Contohnya kita malas mengerjakan sholat. Ini jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi buat kita sangat malas. Karena apa? Karena kita masih ada dalam hatinya kita sifat kemunafikan. Ini apalagi sholat Isya. Isya Isa kan sangat berat, Iya, sangat malas solat Isya. ini. Kenapa? Karena asqalus sholat alal munaf Solatul Isya. Paling beratnya Isya Isa Solat itu kepada asqalus Solah alal alal munafik Solatul Isya. Paling beratnya solat kepada terhadap orang munafik itu adalah solat Isya. Mungkin kita malas melaksanakan solat Isya. Karena apa? Karena dalam hatinya kita masih ada kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sangat malas melaksanakan salat Isya. Kemudian inna innan nar wa innan nar hubbat bisyahwat. Kalau jalan yang menuju neraka itu dikepung dengan kesenangan syahwat. Tonton televisi senang, menonton konser sen senang. Kenapa? Karena ini jalan yang paling gampang untuk menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu apa? Dia selalu dibisiki selalu ikut kepada bisikannya setan. Kita diajak, ayo malam minggu sekarang ada apa di luar? Ada ini, ada ini. Ini terlalu tak ini adalah bisiknya setan. Ayo kita perangi, lawan lawan nafsunya biar kita menang untuk melawan musuh-musuhnya kita yaitu setan. Orang yang dikatakan berani adalah bukan orang yang bunuh orang, akan tapi orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Inilah kata ulama orang yang bisa orang dengan orang yang dikatakan berani adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Bukan orang yang bisa membunuh orang ribuan, bukan dikatakan berani, Orang yang bisa uh, yang dikatakan berani adalah orang yang bisa melawan hawa nafsu penafsunya. Para orang tua kami yang berbahagia karena guru kita sudah datang mungkin dari kami sudah cukup intinya kita melah kita adalah sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan lupa kita selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah karena kata tadi orang yang membaca salawat satu kali maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat sepuluh kali. sepuluh kali sekian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak Bapak dan Ibu kami mohon maafnya kalau ada kata-kata yang salah, ini dari Al-Baghdadi, kalau benar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, Ibnu siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir kami ucapkan kepada Al-Ustaz Musinin atas mukadimah tausiahnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya marilah kita simak yaitu kajian kitab Minhajul Abidin bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pendengar para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah selalu dan terus menerus kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita untuk menuntut ilmu untuk kita mencari bekal untuk beramal sebab amal sebanyak apapun jika tidak dibarengi dengan ilmu maka amal itu sia-sia maka perlu kita menuntut ilmu untuk beramal agar amal kita benar dan semoga amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah taala dengan kitab Minhajul Abidin. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala bahwasanya Sampai di mana? Hah? Yang ke mana? Kemarin Wallahu waliyul islati wa taufiq Kita sampai kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala atau, yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam masalah bahayanya kesombongan. Kemudian, fahada ba'du ma khadarana qala al rahimahullah taala nafa'ana bihi wa biulumihi ulumihi wa biulumikum ulumikum fid darain Amin. Ila engkol. Fahada ini adalah ba'duma. Sebagian dari apa hadaranya, hadarana. Yang hadir. Maksudnya yang bisa diingat oleh Imam Ghazali untuk dituliskan. Fihadilah hadhihi al arba'i di dalam permasalahan empat hal. Empat hal yang membahayakan kemarin. Yaitu panjang angan-angan, tergesa-gesa, kemudian dengki, dan kemudian sombong. Wahasbul akili maka cukuplah bagi orang yang berakal. Wahidatun minha satu salah satu, satu saja dari empat itu cukup kalau seorang yang berakal mau berpikir satu saja, jika direnungi cukup bagi seorang yang berakal untuk pelajaran. Artinya bahayanya satu saja sudah luar biasa kalau orang mau berpikir, apalagi tiga. Fadlan anil kul. Idza ahammahu amru idza ahammahu amru qalbihi wa hama an amri dinihi. Maka cukuplah bagi seorang ambil pelajaran dari satu saja daripada sifat-sifat yang membahayakan tadi. Cukup baginya untuk menjadikan dia itu terus berhati-hati. tidak mahu jika menjadikan ia peduli kepada amru qalbihi urusan hatinya, wahama dan menjaga an amri dini tentang urusan agamanya. Allahul muwaffiq. Jadi empat hal itu adalah sangat penting untuk diperhatikan. Hal-hal yang merusak hati, hal-hal yang merusak seorang hamba sombong, dengki, panjang angan-angan, terburu-buru, itu semua merusak. Satu saja cukup merusak. Bagaimana jika empat-empatnya dimiliki oleh seorang hamba? Fa'inkulta kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah taala, jika engkau bertanya, fa'idha kanal amru, kalau permasalahan ini tadi, permasalahan penyakit-penyakit tadi itu, Bihadil mangzilati bahayanya seperti ini, pangkat kebahayaannya seperti ini. Min apa tihadil khisali dari bahayanya merusaknya masalah-masalah tersebut waluzumi tahafudi dan harus kita menjaga diri minha dari terjangkit penyakit-penyakit tersebut fala buddha maka dari itu fala buddha mau tidak mau harus min ma'rifati hakikatiha mengetahui hakikatnya wahdaha satu persatu jadi tadi disebutkan secara gambang, secara global oleh Imam Ghazali tentang panjang angan-angan, tentang terburu-buru, tentang dengki, tentang sombong. Setelah kita tahu bahayanya itu semua, kalau begitu untuk agar kita mudah meninggalkannya, kita harus tahu hakikatnya, rinciannya satu persatu. Pabayana, Maka kemudian Pabayin lana dalika kata ini. Seandainya ada yang bertanya, Masalah ini masalah berat. Kalau begitu fabayin lana dzalika. Kalau begitu terangkan kepada kami wahai Imam Ghazali rahimallahu taala lina'rifa agar kami tahu kaifat tariq bagaimana jalan ila tahaffudhi anha untuk menjaga daripada empat penyakit tersebut. Kalau bang penyakit empat, empat, empat masalah tadi membahayakan wahai Imam Ghazali, tolong beri kepadaku petunjuk tentang hakikatnya penyakit tersebut agar kami bisa menghindar dan juga bagaimana kita bisa menjauh dari penyakit tersebut. Fa'alam maka kata Imam Ghazali. Fa'alam ketahuilah anna fi kulli wahidatin minha di dalam setiap satu dari empat masalah tersebut itu ada kalaman katiron, ada permasalahan pembahasan yang banyak. Artinya satu masalah pun harus dibahas detail, panjang dan lebar. Waqat asba'nal qaul dan akami telah memenuhi keterangan tersebut fihi di dalam masalah tersebut fi kitabil ihya'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin wal kitab Asrar dan kitab Asrar namanya Asrar Muamaliddin. Kata Imam Ghazali, baik. Apa yang kamu inginkan untuk kami jelaskan kata Imam Ghazali? Dari empat permasalahan tersebut baik, akan aku rinci satu persatu. Akan tapi kalau pengen tahu lebih luas lagi lihat di kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Asrar Mu'amalatiddin. Asrar Mu'amalatiddin. Ambil kitab itu dan kamu baca, niscaya kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ditemukan di kitab lain. Begitu luar biasa Imam Ghazali di dalam mengumpulkan permasalahan tersebut. Wa nahnu nadhkuru ma la min Cuman di sini karena kamu terlanjur tanya, maka aku akan sebutkan. Wa nahnu nadhkur kami akan sebutkan Malah jamin dikri yang harus disebutkan. Walayakol hina anu yang tidak mungkin orang tidak butuh kepadanya. Artinya begini, baiklah. Kalau kamu ingin sempurna, pengen tahu keterangan tentang sombong, dengki, panjang angan-angan, terburu-buru, pengen tahu secara detail, lihat di kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Asraf wa Amaliddin. Tapi karena kamu sudah terlanjur bertanya, maka aku pun harus menjelaskannya. Dan yang aku jelaskan ini adalah poin-poin penting. Jadi maksudnya malah min dikrihi wala anhu artinya poin-poin pentingnya. Fanaqulu maka kami katakan kata Imam Ghazali. Wabillahi taufik dan kepada dengan Allah lah kita mendapatkan taufik. Imam Ghazali mulai menjelaskan tentang amal. Amal amalu panjang angan-angan. Panjang angan-angan yang mereka menyiksa kita. Suruh tobat bilang nanti, suruh taat bilang nanti, selalu nanti-nanti. Sedekah mah nggak pernah nanti. Menon nanti selalu nanti nanti. Amal amal ada pun angan-angan fakola maka berkata Aksaru ulama ina kebanyakan dari ulama kita rahimahumullah semoga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka innahu sesungguhnya yang namanya panjang angan-angan panjang angan-angan itu terhina panjang angan itu jelek innahu sesungguhnya Namanya panjang angan-angan itu adalah iradatul hayati. Keinginan untuk tetap hidup. Lil wakti di waktu al mutarohi yang menyusul. Akhirnya keinginanmu untuk hidup sampai esok hari. Bil hukmi dengan pasti. Itu panjang angan. Sebab pada hakikatnya orang itu tidak tahu apakah besok bakal hidup atau tidak. Kita tidak tahu apakah besok masih hidup atau tidak. Kita semua berencana dan berkeinginan untuk punya aktivitas di esok hari. Berangan-angan besok aku mau belanja, mau masak begini, mau ke rumah. Itu angan-angan kita. Tapi tidak semua yang berangan-angan untuk menuju esok hari sampai kepada esok hari. Nah, namanya panjang angan-angan itu orang yang berangan-angan di esok hari dengan pasti. Artinya seolah-olah yakin dia bakal hidup sampai esok hari. Ini berbahaya. Biarpun waktunya itu sampai esok hari sudah dianggap panjang angan-angan. Jadi seperti pertemuan yang lalu, panjang angan-angan itu yang jelek itu, contohnya adalah orang suruh tobat gak mau. Suruh melakukan taat gak mau, alasannya nanti saja kalau sudah tua. Ibadah nunggu tua. Tobat nanti kalau tua, mumpung masih muda, puas-puasin deh. Lu mengatakan nanti kalau mau sudah tua saja mau tobat, ini panjang angan-angan. Iya kalau dia sampai tua. Panjang angan-angan. Ayo tobat. Jawabnya Pak, mumpung masih muda lah. Nanti ajalah kalau tua. Eh, belum tentu tua adalah bagianmu. Maka waktu dia mengatakan nanti saja kalau sudah tua saya mau tobat. Itu namanya panjang angan-angan. Kenapa? Dia memanjangkan angan-angannya sampai sesuatu yang dia tahu tidak tahu bakal hidup sampai di situ. Dan dia bisa memanjangkan angan-angannya pasti seolah-olah bakal hidup sampai tua. Dan ternyata jangkanya tidak sampai tua, sampai esok hari pun sudah dianggap panjang angan. angan. Misalnya, ayo tobat sekarang ya akhi, dosamu sudah banyak, takutlah kepada Allah, ayo tobat. Dia ngomong, besok. Besok. Iya. Kenapa tidak tobat sekarang? Besok aja. Memangnya besok kamu pasti hidup. Memangnya besok kamu pasti hidup. Lalu dia berkata, iya, lah itu loh. Biarpun dia tidak ngomong iya, orang yang diajak tobat hari ini, kemudian masih berkata, esok saja saya tobat, biarpun dia itu tidak berkata, yakin hidup sampai esok hari, tapi perilakunya menunjukkan kalau dia meyakini besok hari masih hidup. Dan meyakini memastikan esok hari masih hidup itu panjang angan-angan. Sehingga orang tidak akan mau tobat hari ini. Panjang angan-angan. Sudah tahu berdosa, suruh tobat nanti, nanti, nanti. Seolah-olah nanti itu adalah bagiannya. Padahal belum tentu dia sampai nanti. Bisa saja setelah ia melakukan dosa langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wagisarul amali adapun orang pendek angan-angannya adalah tarkul hukmi fihi tidak memonfonis, tidak memberikan keputusan. Fihi di dalam angan-angannya tadi. Bi ain tuqayyidahu seperti halnya engkau mengikat bil istisna dengan pengecualian. Bimasyiatilai dengan kehendak Allah. Misalnya, kalau ada orang ngomong, ayo sholat tahajud yuk. Dia bilang, besok malam aja deh. Itu ternyata panjang angan-angan. Kecuali dia bilang begitu. Insya Allah besok malam saja. Itu sudah tidak lagi panjang angan-angan. Karena waktu mengatakan insya Allah istisna, karena mungkin sekali saya besok tidak sampai bangun malam. Bisa saja aku setelah, setelah ini akan mati. Maka mengatakan insya Allah itu akan menjadikan seseorang terhindar dari yang namanya panjang angan-angan. Tapi insya Allah yang diyakini. Aku besok mau pergi ke Surabaya. Insya Allah, Bi'idnillah. Tapi kalau memastikan aku akan pergi ke Surabaya, dengan pasti itu panjang angan-angan sebab belum tentu dia sampai ke Surabaya. Wa ilmi digantungkan dengan pengetahuan Allah. Bidikri di dalam penyebutan. Artinya memang harus disebutkan. Disadari oleh hatinya bahwasanya waktu dia mengatakan bahwasanya aku akan bangun malam besok, kalimat besok itu tertunda aslinya. Tapi waktu dia ngomong eh, besok itu dia langsung ingat kuasa Allah, maka dia menggantungkan semuanya atas kuasa Allah, kuasa Allah, maka yang demikian itu tidak termasuk panjang angan-angan. Atau besar bisa sholah. Dengan syarat sholah, insya Allah. Aku akan hidup sampai besok, maksudnya insya Allah. Pertama, insya Allah. Atau dia berkata, Ya Allah, aku ingin berbuat baik di esok hari. Maka panjangkan umurku sampai esok jika panjangku panjang umurku adalah baik. Ini bisyarti sholat jika baik. Maka orang tidak boleh memastikan saya hidup sampai esok hari. Itu kesombongan sholat tidak tidak punya Tuhan. Sementara yang ngatur hidup kita adalah Tuhan Allah. Biarpun orang seger buger kalau harus mati-mati. Tapi di saat orang berkata besok, aku ingin besok mau salat tahajudan atau besok mau tobat. Tapi ditambahi dengan kalimat jika besok aku datang ke sini ada kebaikan untukku atau dia berkata insya Allah. Faidan inna dzak in hayataka. Kalau begitu, inda karta jika engkau sebut hayataka kehidupanmu. Bi anni aisyu ba'da nafasin tanin, aku akan hidup setelah nafas yang kedua. saat yang tanya atau di jam kedua atau yaumin atau di hari yang kedua. Bil hukum wal qat'i dengan hukum yang pasti. Artinya kalau ada orang ngomong, ngomong besok. Bahkan kalau besok nanti sebentar lagi. Ayo tobat nanti ngomongnya nanti itu kalau meyakini dia bakal hidup sampai nanti itu termasuk jenis panjang angan-angan. Kenapa? Nanti boleh diucapkan oleh seseorang tapi hakikat nanti belum tentu miliknya seseorang. Orang ngomong, banyak orang berencana panjang tapi belum sampai selesai cita-cita dan tujuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mengatakan besok, detik nanti setelah detik ini, baca qalil sebentar lagi, maka disebut fa'anta amilun. Ini disebut sebagai orang yang berangan-angan. Wadhalika minka maksiatun dan ini termasuk maksiat. Melakukan ketaatan masih nunda nanti, melakukan taubat masih nunda nanti, ternyata ini ternyata, ternyata ini disebut sebagai maksiat. Itu hukmun al ghaib. Dia dikatakan maksiat. Kalau orang mengatakan aku akan pergi besok. Aku akan ke Surabaya besok. Tanpa dibarengi dengan insya Allah. Maka ketahuilah orang itu telah bermaksiat. Seolah-olah telah memastikan bahwa besok dia bakal hidup. Padahal belum tentu dia hidup besok esok hari. Poin Tapi kalau jika engkau tambah dengan kalimat insya Allah, kita berencana esok hari, tapi kita barengi dengan kalimat insya Allah boleh. Saya besok mau datang ke majelis, saya besok mau bantu. Termasuk ini para panitia merencanakan perayaan Maulid Nabi gede-gedean kapan? Nanti bulan Maulid. Tidak boleh meyakini bahwa saya pasti dia hidup sampai bulan Maulid, nggak boleh. Tapi berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai maulid nanti. Boleh. Fa in tahu bil masyiati kalau engkau ikat dengan kalimat insya Allah atau dengan kalimat fi ilmillah fakultua fakulta kemudian kau katakan aisyu insya Allah atau in alim Allah an aisha jabatan Aisyu insya Allah. Aku akan hidup insya Allah. Nah, memang pasti hidupnya. Kita belum tentu besok hari hidup. Bisa saja mati. Maka di sini katakan, Insya Allah, jika aku hidup insya Allah. Awa'in alimallahu, aw an Aisyah. Atau insya Allah an Aisyah, in alimallahu an Aisyah. Aku ingin hidup sampai esok hari, makanya aku mengumpulkan duit. Jika ini dikehendaki oleh Allah, harus ada tambahannya. Tapi kalau memastikan orang kaya raya berangan-angan, oh aku bisa berbuat nanti begini, begini, begini, begini, tanpa dihubungkan dengan kuasa Allah, maka itu kosong. Nol. Fa in qulta aisyu insyaallah aw in alimallah an aisha faqad kharajta an hukmil amali. Maka engkau sudah keluar dari angan-angan asalkan benar-benar engkau apa engkau ucapkan misalnya aku insya Allah aku besok hari aku mau ke rumah bibi besok hari aku mau ke rumah bibi Seolah-olah dia pasti besok pergi. Itu sudah panjang angan-angan dan bermaksiat. Padahal dia tidak tahu esok hari bakal hidup atau tidak. Besok aku mau pergi ke rumah bibi. Mau pergi toh. Tapi kalau dia mengatakan, besok aku mau pergi ke rumah bibi. Insya Allah. anil amal. Maka kalau sudah katakan insya Allah, sudah keluar dari panjang angan-angan tapi Wafusita tapi tarkil amali. Maka kalau engkau sudah mengatakan insya Allah. Engkau akan ditinggalkan dari disebut sebagai orang yang panjang angan-angan. Wakadalika in aratta hayata kalil waktu tani. Begitu juga jika kamu menghidupi sampai jam berikutnya, sampai esok hari atau sampai tahun depan, Kot'an secara pasti, wah aku akan hidup tahun depan. Maka itu adalah termasuk dosa yang amat besar karena itu adalah bertentangan dengan angan-angan. Wa in qayyata iradataka bi syartis shalah, kalau engkau mengikat kemampuanmu dengan kebaikan dalam salat boleh. Kebaikanmu kebaikan dalam bukan salat, di dalam kemaslahatan. Boleh kita menggant, mengikat atau menginginkan sesuatu untuk hidup lebih panjang dengan syarat tambahannya in kana fi hayati khair. Ya Allah, panjangkan umurku sampai tahun depan dan seterusnya jika kehidupanku adalah manfaat untukku. Fa in qayyata irada harus tak anil hukmil amali. Wa wusifta tapi kisaril amali, engkau akan disifati sebagai orang yang sedikit pendek angan-angannya Main min haitsu taraktal hukma fihi karena dari segi engkau telah meninggalkan untuk mengponis meninggalkan untuk meng, meyak, me, karena engkau telah melakukan satu terobosan yaitu apa engkau tidak menghukumi tidak meyakini kalau besok akan hidup jadi penting kita membangun keyakinan bahwa Jangan merasa akan panjang umur kita. Tapi merasalah bahasanya cabut nyawa itu sewaktu-waktu datang kepada kita. Sehingga yang namanya kematian itu korib. Dekat dengan manusia. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Wal muradu bi zikri di sini yang disebut dengan zikir di sini zikrul qalbi menyebut dengan hatinya. Tsummal muradu minhu kemudian yang dimaksud dengan zikir hati menyebut dengan hati Tadi menyebut seperti tadi berangan-angan jadi disebut kalau ada orang menyebut zikrul qalbi menyebut dengan hatinya tsummal muradu tautinu mempersiapkan ala dzalika untuk yang demikian itu wa tathbitu dan mengukuhkan dil qalbi alaihi hati untuk yang demikian itu. Faham dzalika dan insyaallah azza wa jalla fahmilah ini insyaallah engkau mendapatkan uh, satu krusyut. Rusyut itu pemahaman, kecerdasan, ilmu sama mana ya rusyut? Baik, kesimpulannya begini. Ada sesuatu yang sangat membahayakan hidup kita adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan sudah disebutkan bahayanya. Panjang angan-angan itu ngeri. Dia malas beribadah. Kenapa? Kalau diajak beribadah alasannya nanti saja kalau sudah tua. Suruh tobat pun begini demikian selalu berkata nanti saja, nanti saja. Itu orang yang panjang angan-angan karena dia telah memastikan hari yang ia tidak tahu besok hari. Akan tapi kalau ada orang berkata esok hari aku akan pergi ke rumahmu tapi dibarengi dengan kalimat insya Allah maka di saat seperti itu kita tidak lagi orang yang panjang angan-angan. Tapi kalau tidak pakai insya Allah tetap dicurigai. Nggak pakai insya Allah. Akhirnya orang pada bimbang ini mau apa? Ini benar. Jangan-jangan ini orang bohong. Sehingga dengan demikian tidak mudah orang untuk uh, bisa Eh, menjadi sadar kecuali dia berpikir bahasanya kematian akan tiba sewaktu-waktu nyawaku bisa dicabut sewaktu-waktu sehingga yang namanya panjang angan-angan tidak ada sehingga mudah bagi yang untuk nyambung silaturahmi mudah bagi yang untuk minta maaf karena dia tidak berpanjang angan-angan ini saja bisa kami hadirkan awas kalau anda berharap hidup untuk esok hari yakinkan bahwa itu semua adalah jika Allah menghendaki kita hidup untuk besok hari tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan ada yang bisa menghalangi untuk dicabut nyawa kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semua umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. afiat. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kasir kami ucapkan kepada guru kita semua Bu Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua Selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilakan satu penanya dari bapak-bapak dan dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala سيدنا Muhammad. Buya, saya mau tanya, eh, saya punya teman, teman itu sudah biasa sholat witir sesudah sholat isya. Tadi sholat witir sudah isya itu biasa dilakukan oleh teman saya itu. Nah, tiba-tiba, tiba-tiba teman saya kedatangan teman namanya si fulan gitu. Kemudian si fulan menasihati, katanya sholat witirnya diakhirkan saja. Nah, teman saya itu menurutinya sehingga berjalan tidak ada masalah. Berjalan sampai dua bulan. Nah, setelah dua bulan, eh, kemudian teman itu datang ke saya, ngobrol adanya. Saya dalam dua bulan itu ada beberapa yang ketinggalan Artinya dia bangun sudah subuh gitu. Jadi kan akhirnya eh, tahajudnya bablas, witirnya juga bablas gitu. Jadi yang ditanyakan oleh teman saya itu begini Bu ya. Eh, bagaimana kalau mengerjakan witirnya sesudah isya, kemudian kalau dia bisa bangun malam dan tinggal tahajudnya saja. Gitu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan apa hukumnya lelang dalam Islam bu ya? Ketika orang mau membeli sesuatu lalu tinggi-tinggian harga untuk mendapatkan barang yang diinginkan, apakah itu juga pada hakikatnya termasuk sombong bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Masalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilakukan setelah kita mengerjakan sholat isya. Biarpun di waktu maghrib. Jadi habis sholat habis maghrib boleh kita sholat witir. Asalkan isaknya sudah dilakukan. Jadi sholat witir adalah sholat yang dilakukan setelah melakukan sholat isya sholat isya. Misalnya jamak takdim. Ya, ini jadi ada. Jadi intinya sholat isya sudah dilakukan. Setelah melakukan sholat isya, boleh melakukan sholat witir. Kapan melakukan sholat witir? Boleh di awal waktu setelah sholat isya. Boleh akhir waktu penutup sholat. Jadi suruh pilih mana suka. Mana yang lebih nyaman baginya. Kalau anda mudah bagi anda untuk melakukan witir setelah sholat isya, bagus. Dan setelah itu jika malam hari bangun, tinggal memperbanyak tahajud. Bagus. Tapi jika ada orang yang menginginkan bahwa witirnya adalah di akhir saja nanti, itu juga bagus. Dan memang sunnahnya adalah menjadikan sholat witir adalah sholat penutup sehendaknya, bukan wajib. Jadi sebaiknya sholat witir dijadikan sholat penutup seperti yang disabdakan Nabi, Ija'alu akhira sholatikum billayli witro. Jadikanlah pungkasan sholatmu di tengah malam adalah witir. Jadi boleh semuanya Bapak. Yang ingin melakukan witir habis sholat isya, bagus. Yang melakukan witir akhir waktu setelah sholat tahajud juga juga bagus. Jika pertimbangannya sering ngantuk, sering kebablasan, maka lakukan sholat witir adalah kapan? Setelah sholat isya. Jadi kalau nanti ternyata bangun malam, Alhamdulillah. Kalau tidak bangun malam pun sudah wi, witiran. Itu adalah masalah witir. Adapun masalah yang kedua, masalah lelang. Ada pernah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh? kisahnya tentang orang yang pengen menjual barangnya dan dia punya tanggungan, punya utang. Lalu dia punya karpet, punya ketifah, dan Nabi ternyata melelangnya. Siapa yang membeli katifah ini? Ada yang berkata, misalnya, saya akan beli 100 ribu. Dipikir ini belum harganya. Siapa yang mau nambah? Saya 120 ribu. Dikira-kira ini kan belum. Siapa mau nambah lagi? Sampai beberapa kali, akhirnya oleh Nabi dikatakan kamu pembelinya. Jadi siapa yang ditunjuk itulah sebagai pembelinya. Ini bukan termasuk sombong-sombongan, sebab orang tidak akan beli kecuali harganya benar. Gak mungkin sandal biasa harganya cuma 10 ribu dilelang sampai 1 juta. Gak ada. Ya, ini biasa. Jadi gak apa-apa. Jadi masalah lelang itu ada. Jadi lelang itu ada, akan tapi transaksinya adalah terakhir harus benar-benar orang yang bersangkutan tadi. Orang yang bersangkutan antara uh, jadi ros orang yang melelang dengan orang yang membeli transaksinya. Jadi yang lainnya itu hanya sekitar nawar saja. Saya seratus ribu, oh, nggak boleh. Siapa mbak? lima puluh. Kalau sudah nggak ada lagi, ya sudah nggak ada lagi yang terakhir yang paling mahal tadi. Dan tentunya pembeli itu juga semua punya akal. Nggak mungkin harganya dinaikkan, nggak masuk akal lalu mau. Nggak ada lelang kayak begitu. Sebab pembeli itu sendiri ya pengen dapat untung. Pelelangan-pelelangan tersebut. Baik, itu namanya lelang dan lelang hukumnya ada di dalam Islam. Tentunya adalah ini adalah termasuk kemurahan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang bisa menjual dengan harga tinggi akan tapi tanpa menipu. Orang misalnya tahu harga tanah di sini per meternya adalah 2000 Lalu Anda tawarkan, ini pelelangan, harganya 2000 umumnya. Siapa mau beli tanah nih? Siapa yang berani? Tak ada orang, saya berani 1000 per meter. Gak masuk. Siapa menambah? 1200. Gak masuk. Sampai 1800, sampai 2000. Lah sepertinya kalau memang ini sudah pasar di situ ada 2000 nggak bakal ada yang mau naik ke atas. Ada mungkin yang menaikkan karena sebuah kebutuhan yang sangat penting. Misalnya dia butuh jalan, dia butuh tanah di pinggir jalan, maka saya beli 2200 boleh. Jadi mana yang kita pilih itulah yang akan terjadi transaksi. Jadi namanya jual beli dengan transaksi seperti ini adalah dibenarkan dalam uh, Islam dan itu adalah termasuk haknya sang pembeli penjual untuk mendapatkan harga yang layar, yang wajar dan semoga kita semua ini bisa di dalam menjalankan syariah tidak melanggar. Tentunya di dalam hal-hal semacam itu uh, yang menjadi masalah adalah kita melelang sesuatu yang tidak ada bukan milik kita. Gade yang dengan cara salah. Gade sekalipun kalau pengen kita lelang. Gade dilelang, maksudnya dijual, cuman pengen harganya yang tertinggi. Itu lelang. Ada orang melakukan satu tindak kejahatan, kesalahan, dilelang, di, di, di, di, di apa, diambil motornya. Tak tanya setelah pada hari yang ditentukan motor ini tidak diambil diambil. Maka untuk menggantikan biaya-biaya tadi, biaya macam anu, maka mobil motor itu dilelang. Siapa yang membelinya harga tujuh ratus ribu? Gak ada yang mau, di, ada yang mau, apa, ada yang mau, saya 200 ribu, 700 ribu. Naik lagi, saya mau menambah, saya, saya, saya, sampai nanti yang dipilih oleh sang penjual, itulah yang menjadi dalam sebuah transaksi. Ini saja, wahai aliman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Bagaimana? Bagaimana jika kelasnya apa itu? Seorang pendakwah masih mikirin amplop. Apa ini? Terus ustadznya guyonan terus waktu Jangan berharap dan itu betul-betul tidak berharap. Dikeluarkan dari hati kita harapan pengen, pengen dikasih oleh seseorang. Cuman kalau dikasih masuk suka-suka. Anda boleh ambil kemudian Anda gunakan untuk yang lainnya. Jangan sampai menjadi kita tamak. Sebab kalau dikasih oleh seseorang biasanya menjadi kita tuh jiwanya tamak. Selalu mengharap, selalu mengharap, selalu mengharap. Jadi amplop itu tidak jaminan. Artinya tidak jaminan di dua sisi. Amplop ini tidak jaminan orang itu tidak ikhlas. Belum tentu. Bisa saja seorang juru dakwah mikir amplop karena dia punya orang-orang di belakangnya. Fakir miskin dan yatim piatu. Sehingga waktu dia menyampaikan ceramah masih pikir amplop. Nah, maka tidak usah kita suudon. Cuman ingat, seandainya Anda jadi ustaz, tolong nggak usah berurusan dengan amplop. Kalau perlu kita ngasih amplop kepada tuan Rima. Kenapa? Dia yang capek ngurusi segala macam, ngundang orang dekor, persiapan kebersihan mestinya kita yang bayar. Bukan ustadznya yang dapat duit, mestinya kan begitu. Kenapa? Ini syiar untuk membawa umat kepada Allah. Ini untuk membawa orang kepada keselamatan. Maka yang paling berat mestinya panitia. Jadi kalau mau hitung-hitungan aslinya, panitia itu dibayar. Karena telah capek, ustadznya bayar. Karena ustadznya juga pengen masuk surga. Tapi kalau sudah dirubah gelar ustadz menjadi gelar kebanggaan, wah hitungannya ini bulan Maulid khususnya. Sehari tiga kali. Kali dua juta, enam juta. Wah, beli mobil baru ini. Musibah. Ustadznya hilang itu. Itu adalah yang tidak akan mencium bau surga. Kenapa? apa? Dikutuk oleh Rasulullah SAW yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu. Yang semestinya karena Allah. tapi Ternyata ilmu itu hanya untuk mencari dunia. Maka lemnya cinta arfal jannati tidak akan bisa mencium bau surga. Na'udzubillah. Mengerikan. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari ulama usuk, ulama su, ulama jelek, ulama yang kerjaannya cari duit, cari duit, cari duit, dan setelah cari duit pun ternyata hanya untuk anak-anaknya bukan untuk umat Nabi Muhammad, maka sungguh itu adalah orang yang sangat jahat, jahat, jahat ya. Kenapa? Dia tidak punya kerinduan uh, untuk kemuliaan ya. Ini ini uh, tidak uh, apa namanya? Uh, ilmunya untuk untuk bukan untuk Allah tapi untuk cari dunia dan paling bahaya memang. Sehingga bisa menjual fatwa, menjual hukum, menjual Al-Quran. Demi rupiah, demi uang, demi amplop. Dan jika ternyata diberi amplop, maka kalau anda terima itu baik. nggak ada masalah. Kalau anda menolak pun, barangkali itu agar orang ringan. Jangan sampai terbebani kalau kumpul dengan kita, adalah harus pakai amplop. Tapi ingat, amplop bukan sesuatu yang haram. Asalkan cara mengambilnya kita adalah benar. Cara mengambilnya maksa. Nasi berapa? Tidak ada duit, tidak ya ada pengajian. Salah itu. Justru di saat mereka tidak punya duit, harus kita dahulukan pengajiannya. Karena kasihan. Termasuk ada satu kampung di daerah, satu daerah. Itu karena tidak pernah ada pengajian selama 15 tahun. Bagaimana sebuah kampung tidak ada pengajian 15 tahun? Sehingga yang namanya perjudian masyhur di tempat itu. Namanya mabuk-mabukan sudah biasa. Akhirnya kita ingin adakan pengajian. Lah bingung mereka kadang-kadang urusan sound system orang kampung. Sound system yang gede harus bayar, terop harus bayar, segala macam. Maka saat itu kita ringankan sudah tidak usah pakai macam-macam. Kalau ternyata perlu dana nanti akan dibantu dana. Dan alhamdulillah subhanallah buahnya adalah sampai hari ini ya orangnya seperti itu. Orang sungguh-sungguh mereka itu. Saya itu ngantuk tadi, ngantuknya parah sekali ini. Saya ngomong itu keputus-putus itu, bilang ngomong apa tadi. Hah? Nah, akhirnya diadakan pengajian, subhanallah, yang datang luar biasa. Orang-orang itu pada datang semuanya, datang-datang banyak sekali sampai ribuan datang di tempat itu. Hanya kita selalu menyewakan son untuk mereka waktu itu. Sewakan son dan berjalan, berjalan, berjalan sampai akhirnya disusul oleh ustaz-ustaz yang lainnya bisa ngaji di tempat itu. Kadang orang kampung itu mengadakan pengajian itu bingung urusan dana. Bingung nyawa, nyewa sound system, bingung nyawa, nyewa terop tendanya. Sudah begitu harus di ustadznya yang pakai. Ini kan kasihan juga. Mestinya ustadz tuh di saat melihat kejadian seperti itu harus tergerak hatinya. Ikut andil juga Allah, biayai kalau perlu. Kalau ternyata ustadz tidak punya duit bisa ngomong sama yang lainnya. Yang jelas harus ada pengajian di sini. Bukan pengajian dipilih mana yang banyak duitnya. Wah ini, ini blok sana itu. 200 ribu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu loh yang ingat dicatat Pak Haji ini. Kalau nanti tahun depan kalau ngundang lagi hati-hati loh ya. Jangan sampai nggak diperhatikan itu. Kemarin 5 juta itu ngasihnya. Hafal ya. Makanya paling enak kalau anda betul jadi ustadz nggak usah ngelihat. Kalau bang harus nerima amplop. Nggak usah ngelihat saja berapa ngasihnya. Jadi nanti nggak bisa beda-bedain. Kalau sudah dilihat Wah, diperhatikan nanti. Ini, ini paling gede duitnya. Itu musibah saja. Iblis itu bermain di situ. Tapi kalau Anda melihat orang yang menerima amplop, jangan prasangka buruk. Ya semoga karena banyak kebutuhan keluarganya dan seterusnya. Cuman ketahuilah rizki tidak akan kemana. Kalau sudah milik kita akan sampai kepada kita. Dan ada sebagian orang memang tidak mau nerima bukan karena sekedar dia dia uh, Bukan sekedar dia warok tidak mau, tapi ingin mendidik orang. Itu penting. Sampai ada suatu ketika ada orang tidak mau menerima amplop. Kalau alasannya, kemudian dikritiki sama orang lain. Kalau alasannya ikhlas, kenapa tidak diterima saja? Kalau alasannya pengen ikhlas, kenapa tidak diterima saja lalu diberikan kepada fakir miskin? Dijawab oleh orang tersebut, tidak, bukan urusannya ikhlas. Kalau urusan ikhlas, urusan antara aku dengan Allah, Allah. Tapi saya pengen menjadikan orang itu biasa kalau ngundang pengajian saya itu tidak puas pusing. Ya itu penting. Jadi bukan urusan masalah keikhlasan. Kita tuh pengen orang tuh undang pengajian saya itu gampang gitu katanya. Jadi biar gak ragu-ragu, gak punya duit berani ngundang, gak usah bingung ngomongin pikirin duit, sampai ngomong, sampai kadang-kadang. Nah, nah. Jadi bukan urusannya urusan masalah keikhlasan, keikhlasan itu pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Jangan dibahas di sini. Jadi ada kalau memang ada seorang menolak, tidak usah, jangan ngasih ke saya. Misalnya, jangan ngasih ke saya. Atau kalau ngasih jangan di tangan saya. Jadi nggak sungkan ngasih ke tangan orang lain itu nggak sungkan. Kalau ke tangan ustadz kan sungkan. Nanti ke depan kalau nggak punya duit nggak bakal berani ngundang pengajian. Ini menjadi termasuk juga langsung misalnya kebiasaan kalau rumahnya kiai biasanya pakai amplop ya. Kalau salaman nggak ada amplopnya tuh nggak enak kalau ke rumah kiai. Ini termasuk budaya yang tidak baik itu. Sehingga orang ataupun datang ke rumahnya kiai itu mikir, waduh, mau sowan kiai saya punya masalah, masalahnya gara-gara gaji kurang. Lah masa ke rumahnya kiai bawa duit lagi, ini kan kacau. Ada sebagian orang tidak menolak, sampai menolaknya bukan menolak jangan ngasih. Sampai sebagian bersumpah demi Allah kalau inti datang ke sini membawa duit lagi saya tidak akan terima inti. Sampai ngomong gitu agar yakin orang ini karena orang ini tidak mampu biar bebas keluar masuk tempatnya kiai. Sekarang mau ke rumahnya kiai itu harus bawa pisang, singkong, beras. Giliran singkongnya nggak panen nggak datang ke kiai, Ah, kayak sampai keluarganya rusak. Ada. Ketahuilah kalau Cuman kalau Anda mendapatkan rizki, loh Anda punya kiai di kampung Anda. Anda perhatikan dengan rizki Anda, bagus. Cuman jangan sampai pengen ketemu kiai saja harus urusan dengan dengan pisang sama mau panggul. Ah, Kadang laporan kiai tadi sudah saya kirim ke dapur kiai. Saya kalau tidak lapor nggak enak itu <laughs> Sudahlah, Allah yang mencatat itu semuanya. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi yang perlu adalah bagaimana antara Kiai dengan orang awam itu ada kedekatan, maknanya kedekatan ini bukan kedekatan sering ngobrol duduk, bukan. Akhirnya apa? Di saat mereka butuh, ringan. Nggak usah pakai bayar, nggak usah pakai. Sebab kadang-kadang ada targetnya seolah-olah. Ada amplopnya. Amplop masih lumayan, kadang-kadang rokok. Ada rokok ya? Kalau dia itu sambil berobrol ngobrol, rokoknya ditinggal itu ya. Ada rokok 4 pak, 5 pak. Waduh, jadi masalah lagi ini. Rokok. Ini namanya kurang ajar. Atau kalau ada santri ngasih kiainya rokok. Itu maksudnya kiainya biar cepat mati. Itu, Ini kurang ajar. Santri ngasih kiainya rokok. Hmm. Kiai itu perlu disayang-sayang. Jaga kesehatan, kesehatannya. Masa dikasih rokok aja. Ini kiai ini santri kurang ajar ini. <laughs> kiai ini rokok. <clears throat> cepat rokok ini. Dikasih di mapak lagi. ini. Ini lima pak cepat dut. Nah, cepat mati ini. <laughs> jadi ya. Jadi tolonglah. Jadi to, kita pengen membangun kedekatan yang wajar tanpa harus membawa apa-apa akan tapi santri itu semuanya atau jamaah itu akan dekat kepada para ulama-ulama sehingga jika ada kebutuhan tidak susah baginya untuk datang dan tidak berat baginya untuk untuk datang ini saja kemudian setelah itu ada mari kita tutup doa sebelumnya ada pengumuman pengumumannya adalah jangan lupa malam Malam tanggal 31 Desember 29 Safar. Maulid Nabi yang kita adakan di alun-alun kota Cirebon. Bukan merayakan tahun baru Masehi. Tapi kita ingin membaca maulid memfasilitasi anak-anak daripada mereka hura-hura bagaimana kita kirim ke alun-alun dan juga agar alun-alun itu tidak menjadi tempat maksiat. Kemudian setelah itu tanggal 5 Januari atau 3 Rabiul Awal di pesantren Al-Bahjah. Jangan lupa kita semua harus menjadi panitia. Para jamaah khususnya menjadi panitia agar semakin marak syiarnya, agar membuat uh, satu oh, satu kebiar yang menjadikan orang akhirnya perhatian dan setelah perhatian ada ketertarikan, setelah ada ketertarikan lalu mereka datang di kedepan hari lalu mereka ngaji, maka membuat kebiar seperti itu adalah termasuk bagian eh, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ada ada ada kerinduan orang-orang yang belum pernah ngaji jadi pengen ngaji. Itu tanggal 3 Rabiul Awal, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Semuanya harap menjadi panitia dan ada beberapa hal yang pernah kami sampaikan tadi pagi juga. Butuh pesantren butuh di acara tersebut misalnya peminjaman-peminjaman seperti televisi-televisi karena nanti akan diperbanyak kita perlu puluhan, kalau perlu ratusan, eh, kita ngomong televisi-televisi untuk menyambung kamera-kameranya dan juga terpal-terpal talam kita masih ada berapa ribu talam talam tuh leser atau tempat makan bersama nampan nampan itu itu kita perlu berapa ribu lagi kalau sampai ada sepuluh ribu lagi karena masih ada beberapa ribu karena nanti untuk melayani jamaah yang yang banyak kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi kalau ada yang punya informasi tentang nampan nanti bisa dan nanti semuanya dapat kuitansi pinjaman <laughs> supaya aman. Misalnya rumahnya ibu ini dipinjami kipas anginnya berapa, televisinya berapa. Mohon nanti dengan sukarela untuk bisa membantu adanya kebiar mulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Besok pagi jangan lupa pengajian pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah akan esok hari atau lusa kami tidak tahu apakah nyampe umur kami sampai esok hari atau lusa. Maka kami mohon, Ya Allah, panjangkan umur kami. Dan panjangkan umur kami dengan penuh ketaatan dan kesehatan, Ya Allah. Kami punya banyak rencana dan cita-cita. Dan jika itu memang baik untuk kami, Ya Allah, sampaikan kami kepada cita-cita kami. Cita-cita yang mulia. Dan jangan sampai apa yang kami perjuangkan menjadi kami jelek, menjadi kami ujub, dan menjadikan kami sombong. Kami ingin apapun yang saat ini kami perjuangkan demi dakwah dan syiar kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikanlah itu semua karenamu ya Allah. Bukan karena ingin bangga-banggaan gede-gedean majlis. Bukan karena ingin banyak-banyakan jamaah. Tapi ya Allah jadikanlah itu semua ikhlas karenamu ya Allah. Engkau maha tahu apa yang ada di hati kami. Engkau yang memiliki kami semua ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan harta kami, dengan pikiran kami, dengan ilmu kami, dengan panjatan doa di tengah malam ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami yang ada di sini. Yang punya masalah, selesaikan urusan mereka. Ya Allah yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridhoi, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezekinya lapangkan, yang punya hutang mudahkan mereka bayar hutang-hutang mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak-anak soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan kami ahli istiqomah, ahli istiqomah di dalam beribadah al-istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon ya Allah ya Allah jika Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan, keadaan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia.